Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan, dan yang disaksikan. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman, yang berapi, yang mempunyai kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji, الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa, kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Innalladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min al anhar Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras. Sungguh, dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali. Dan dialah yang maha pengampun, maha pengasih, yang memiliki ars, lagi maha mulia, فعال لما يريد Maha kuasa berbuat apa yang dia kehendaki. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang, yaitu Fir'aun dan Samud? بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط Memang orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung dari belakang mereka, sehingga tidak dapat lolos. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, lauh mahfuz.